Masuk pada halaman yang keempat. Nah, bagian sa ini yang paling banyak keliru. Orang Indonesia biasa membaca dengan sa. Termasuk kesalahan yang fatal. Harus beda antara sa dengan sa. Nah, ta sa. Coba. Ta sa. Nah, ta sa. Ta sa. Nah, Masya Allah. Teruskan. Nah, bawahnya mulai. Ta sa. Masya Allah. Sa, ba. Teruskan. Ba, ta. Nah. Sa, ta. Wasil. Ba, ta, sa. Teruskan. Ba, sa, a. Nah. A, ba, ta. Ewa. Ah. A, ta, sa. Teruskan. A, ba, ta. Mm -mm. Ba, a, ta. Ewa. Ah. Ba, sa, a. Mm -mm ba ta stamir ba ata masya Allah sa ata mm -mm. ba sa mm -mm. ba sa nah bagian terakhir saya lagi memberi disuruh menghafalkannya nah a ba ta sa a ba ta sa Sayyid. masya Allah masya Allah nah